Insya Allah kita akan masuk kaidah yang terakhir. Kaidah yang keempat dari kitab Al-Qawaidul Arba. Dan ini adalah akhir dari kitab Al-Qawaidul Arba. Berkata Syekh rahimahullahu taala Anna musyriki zamanina agladu syirkan minal awwalin bahwasannya kaum musyrikin di masa kita ini lebih parah kesyirikannya dibanding orang-orang dahulu yaitu kaum musyrikin di masa jahiliyah ini kaidah yang keempat yang perlu kita ketahui bahwa kaum musyrikin di masa kita ini lebih parah maksudnya lebih jelek kesyirikan mereka lebih jelek keadaan mereka dalam menyekutukan Allah dibanding orang-orang musyrik dahulu. Lianna al-awwalina yusyrikuna fil raha wa yukhlisuna fi shiddah. Sebab orang-orang musyrik dahulu menyekutukan Allah dalam keadaan lapang saja. Dan mereka memurnikan ibadah mereka kepada Allah dalam keadaan susah wa musyriku zamanina syirkuhum daimun Adapun orang-orang musyrik di masa kita ini kesyirikan mereka terus-menerus firraha'i wasyiddah dalam keadaan lapang maupun sempit dalam keadaan senang maupun susah inilah jemaah sekalian di antara sisi yang menunjukkan kepada kita Ucapan Syekh rahimahullah bahwa kaum musyrikin atau orang-orang yang melakukan syirik di masa kita ini lebih parah dibanding orang-orang musyrik dahulu. Artinya apa jemaah sekalian? Berlalunya masa dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di hari kita ini itu bukan berarti kesyirikan berkurang, malah bertambah bahkan bertambah dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Dari segi kejelekan maksudnya, kualitas kejelekannya dan dari segi banyaknya orang yang melakukan. Karena manusia semakin banyak. Bahkan kalau kita perhatikan negara yang berpenduduk terbesar di dunia itu adalah mayoritasnya kaum musyrikin. Bahkan yang mereka sebut negara-negara yang paling maju di dunia mayoritasnya adalah kaum musyrikin. Bukan berkurang. Itu kalau kita hitung orang yang kafir asli. Belum lagi yang mengaku muslim tetapi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi Syekh ingin mengingatkan kita, apa maksud kaidah ini? Syekh ingin mengingatkan kita di hadapan kita ada tugas besar Permasalahan ini bukan telah berakhir di masa para nabi dan rasul. Bahkan di hadapan kita ada masalah besar, masalah yang paling masalah kan banyak. Tetapi masalah kita yang paling besar yang harus kita atasi adalah kesyirikan dan kekufuran. Bangsa manapun tidak akan maju secara hakiki. Tidak akan maju secara hakiki, bukan maju dari segi duniawi saja maju dengan sebenar-benarnya tanpa menghilangkan kesyirikan. Sebab itu adalah syarat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu adalah syarat pertolongan Allah tabaraka wa taala. Makanya dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah dakwah tauhid, bukan dakwah untuk merebut kekuasaan. Tetapi dakwah kepada tauhid. Sebab Allah tidak mungkin menganugerahkan kekuasaan terhadap orang-orang yang menyekutukannya. Kekuasaan yang kita maksudkan adalah kekuasaan yang mendekatkan seseorang kepada Allah. Apa gunanya kita punya kekuasaan? Tapi semakin kafir kepada Allah. Kita punya kekuasaan tetapi semakin maksiat kepada Allah. Kekuasaan yang dimaksudkan adalah untuk menegakkan agama. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat. Layastakhlifannahum. Layastakhlif wa'adallahu alladhina amanu minhum amilus solihat la yastakhlifannahum fil Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara mereka, sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka pemimpin atau penguasa di muka bumi. Ya. Kamastakhlafalladzina min qablihim. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Itu syarat iman dan amal soleh. Apa yang dimaksud dengan iman? Iman yang bersih dari kesyirikan. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ay bisyirkin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman, yaitu kesyirikan. Ini anugerah yang Allah akan berikan kalau seseorang telah menegakkan tauhid. Iya. Jadi menjadikan kekuasaan atau kepemimpinan sebagai target sebuah perjuangan ini adalah penyimpangan dari jalan dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Makanya Allah tegaskan kepada kita, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Iya. Ini yang beliau inginkan agar kita semuanya memahami tentang pentingnya mendalami pelajar permasalahan tauhid. Masalah tauhid, masalah kesyirikan bukan berkurang, malah semakin parah. Malah semakin parah. Iya. Bahkan lebih parah lagi kalau kesyirikan dahulu itu jelas siapa yang melakukan syirik siapa yang melakukan syirik yaitu orang-orang musyrik adapun kaum mukminin dahulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang bertauhid memurnikan ibadahnya kepada Allah kalau sekarang menjadi samar mengaku muslim tapi melakukan kesyirikan bukankah masalahnya lebih besar iya kan ini orang yang mengaku muslim tapi masih melakukan syirik. Masalahnya lebih besar. Ya. Ketika kita larang dia melakukan kesyirikan, dia balik menyalahkan kita. Kamu tidak memuliakan orang soleh. Buktinya kamu menyamakan orang soleh dengan berhala. Itulah bantahan pada kaidah yang ketiga tadi. Iya, bantahannya. Bahkan lebih parah lagi apa? seorang yang dianggap tokoh agama, dianggap kiai mereka, ustadz mereka, dialah yang mengajak mereka melakukan kesyirikan. Mereka yang tadinya tidak melakukan syirik, dialah yang pertama kali mengajarkan. Bukankah masalahnya lebih besar? Ya. Bersamaan dengan itu, ada orang-orang yang mengatakan kesyirikan sekarang sudah tidak ada di kampung-kampung, di desa-desa, di kuburan-kuburan kesyirikan sekarang di gedung parlemen saja katanya. Ya. Masalahnya menjadi lebih besar. Orang yang diharapkan sudah paham Islam atau mungkin sudah bersentuhan dengan jabatan dan kekuasaan, tidak ada perhatian terhadap dakwah tauhid. Karena dia tidak memahami permasalahannya. Dia tidak mengerti justru kesyirikan di masa ini semakin parah. Kesyirikan semakin parah. Iya. Buktinya apa? pertama kata Syekh Pertama adalah Di masa ini mereka menyekutukan Allah Di saat lapang maupun susah Saat mereka lapang Mereka menyekutukan Allah Saat susah Tambah menyekutukan Allah Ya saat susah bikin sesajen menyembeli hewan kurban untuk persembahan kepada selain Allah atau datang kepada dukun-dukun kemudian dukun menyarankan ayo kita harus buat upacara persembahan itu yang mereka lakukan kalau dulu mereka justru hanya menyekutukan Allah ketika mereka dalam keadaan lapang saat mereka dalam keadaan genting dalam keadaan susah mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat Al-Ankabut ayat ke-65. Kata Syekh, "Wad dalilu qauluhu ta'ala" Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa'idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahud-din." Maka tatkala mereka naik ke kapal, mereka memurnikan ibadah hanya kepada Allah saja. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Itu keadaan kaum musyrikin dahulu. Tatkala mereka naik kapal. Jangan kita bayangkan kapal seperti sekarang. Kapal dahulu sangat berbahaya tentunya. Tidak ada standar keselamatan sedikit pun. Seperti di masa kita ini. Iya. Mereka sangat ketakutan apalagi ketika ombak maka kata, ketika itu mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadahannya kepada Allah saja. Itu yang mereka lakukan. Ini kaum musyrikin yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya jemaah sekalian, mereka ini kaum musyrikin dahulu adalah orang-orang yang masih memiliki tauhid. Hanya saja pada saat lapang. Apa maafkan pada saat sempit. Mereka masih mengerti tauhid dan punya tauhid. Paham tauhid dan punya tauhid. Namun ketika dalam keadaan lapang mereka kembali menyekutukan Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang-orang musyrik dahulu yang agak cerdas sedikit pada akhirnya berpikir seperti Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal radhiyallahu anhu. Beliau itu berpikirnya di kapal. Kenapa kita memurnikan tauhid kepada Allah dalam keadaan seperti ini? Lalu setelah Allah selamatkan kita menyekutukan Allah. Maka beliau saat itu berjanji untuk kalau selamat masuk Islam akan menemui Nabi Muhammad SAW dan akan masuk Islam. Dan alhamdulillah Allah berikan dia beliau hidayah. Ikrimah bin Abi Jahal. Iya. Jauh dengan jauh terbalik dengan bapaknya sendiri. Jadi karena mereka paham tauhid mereka masih bisa berpikir kalau sekarang mereka tidak mengerti tauhid. Tidak paham bagaimana cara mentauhidkan Allah. Yang kesyirikan bahkan mereka anggap sebagai tauhid. Kapan dia akan berpikir untuk meninggalkan kesyirikan tersebut? Dia anggap perbuatan menyekutukan Allah itu bahkan sebuah kebaikan. Makanya mereka buat bahkan acara tur wisata ruhani. Keliling ke kuburan para wali Ya. Dan tidak sedikit di antara mereka yang berdoa kepada para wali tersebut. Mereka anggap itu satu ibadah yang sangat agung untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan mereka anggap itu adalah penyucian kepada Allah. Penyucian diri, penyucian kepada Allah. Artinya pemuliaan kepada Allah. Kenapa? Karena mereka anggap kita ini kan banyak dosa. Kalau kita minta doa langsung kepada Allah, itu nggak sopan harus melewati orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka anggap sebagai pemuliaan kepada Allah. Iya. Ini kesyirikan di masa ini berarti lebih parah. Iya. Jadi ini dua sisi. Yang pertama seperti yang disebutkan oleh Syekh. Yang kedua, kesyirikan di masa ini mereka anggap sebagai kebaikan. Kalau orang musyrik dahulu paham. Ya. Paling tidak sebagian mereka paham seperti yang terjadi pada Ikrimah bin Abi Jahal. Dia paham. Ya. Bahwa kesyirikan itu adalah jelek. Tidak boleh Allah dipersekutukan. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ada sisi yang lain lagi. Yang menunjukkan orang yang menyekutukan Allah di masa ini lebih parah dibanding kaum musyrikin jahiliyah. Yaitu apa? orang-orang musyrik jahiliyah dahulu memahami makna la ilaha illallah. Memahami makna la ilaha illallah. Kalau sekarang yang mengaku muslim tapi tidak paham la ilaha illallah. Makanya mereka nggak mau masuk Islam. Sebab mereka tahu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah berarti harus memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah. Itulah sebabnya mereka tidak mau masuk Islam. Karena mereka tahu la ilaha illallah. Kok ada orang sekarang mengaku muslim? Mengucapkan la ilaha illallah, tetapi setiap hari amalannya membatalkan la ilaha illallah. Menyelisihi la ilaha illallah. Ini yang terjadi. Berarti permasalahannya lebih parah. Kalau dulu orang musyrik didakwahi cukup dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah kalau sekarang antum harus terangkan apa arti la ilaha illallah? Kalau cuma disuruh ucapkan, ada yang berzikir setiap hari sepuluh ribu kali. Setiap hari sepuluh ribu kali. La ilaha illallah. Ya, tapi tujuannya supaya bisa terbang. Ya. Atau supaya kebal senjata tajam. Supaya kebal senjata tajam. Padahal kalau cuma itu, orang-orang kafir pun bisa seperti itu bisa kebal dan bisa terbang di udara. Iya. Buktinya siapa? Superman. Tapi banyak orang-orang kafir. Orang-orang kafir banyak. Punya ilmu seperti itu. Punya ilmu kebal, punya apa namanya? bisa terbang di udara. Ya, dan itu ma'ruf di terutama di desa-desa. Para dukun bisa terbang di udara dengan pertolongan syaitan. Jadi itu bukan tanda dia orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini keadaannya. Ketika kita mendakwahkan la ilaha illallah kepada seorang muslim atau dia mengaku muslim, perlu kita terangkan kepadanya makna dan hakikat la ilaha illallah. Tapi dulu mereka sudah paham. Iya. Ini sisi yang lain yang menunjukkan kesyirikan di masa ini lebih parah dan butuh kerja keras dari orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Iya. Kemudian ada sisi yang lain lagi yang menunjukkan kesyirikan di masa ini lebih parah, lebih jelek dibanding kesyirikan di masa dahulu. Dahulu, siapa yang mereka persekutukan dengan Allah? Benda-benda mati. Pepohonan batu-batuan. Kemudian manusia atau makhluk hidup, siapa yang mereka persekutukan dengan Allah? Mereka pilih orang yang paling baik. Malaikat, para nabi, dan orang-orang soleh. Iya. Seperti yang kita sebutkan tadi, semuanya orang-orang soleh. Jin yang masuk Islam itu pun menjadi jin yang soleh. Para nabi. Kaum Nasrani sekarang. Mereka bersekutukan Allah dengan siapa? Dengan nabi dan orang soleh. Nabi Isa alaihissalam dan ibunya. Tetapi betapa banyak orang yang mengaku muslim mereka menyekutukan Allah dengan syaitan. Dengan syaitan. Ya. Contohnya dengan Nyi Loro Kidul atau dengan Kiai Sapu Jagat. Syaitan. Atau orang yang paling kafir kepada Allah. Seperti disebutkan oleh Imam As-Sakhawi rahimahullah tentang Al-Badawi di Mesir. Al-Badawi yang mereka anggap wali yang kuburannya diagungkan di Mesir, ini di Mesir. Luar biasa, termasuk negeri para ulama. Ternyata Al-Badawi itu adalah orang yang sesat. As-Sakhawi rahimahullah menyebutkan dia pernah kencing di masjid di hari Jumat, kemudian dia keluar tidak sholat Jumat. Ya. Atau yang mereka anggap wali yang dapat meneruskan doa mereka kepada Allah adalah orang-orang yang paling kafir kepada Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang mengklaim sudah sampai derajat hakikat sehingga tidak perlu lagi beribadah kepada Allah. Ulama seluruhnya sepakat dia kafir. Insya Allah akan kita bahas permasalahan tersebut dalam Nawakidul Islam. Ya, sepakat ulama. Orang yang memiliki keyakinan seperti ini dia kafir. Dia sudah sampai derajat hakikat atau derajat ma'rifat sehingga dia tidak perlu lagi beribadah kepada Allah inilah yang mereka anggap wali bahkan tidak jarang orang gila mereka sebut wali jangankan orang gila sapi mereka bilang wali atau kiai sapi kerbau mereka bilang kiai ya, subhanallah lebih parah mana kesyirikan di masa ini dan kesyirikan di masa jahiliyah dahulu. Ya, lebih jelek, lebih parah. Lebih melecehkan Allah daripada kesyirikan orang-orang di masa jahiliyah dahulu. Iya. Intinya aja Mas kalian bahwa di hadapan kita ada tugas besar. Kesyirikan tersebar dari segi kuantitasnya semakin banyak, semakin tersebar mereka pun punya media-media di masa ini. Mereka mempergunakan media-media untuk menyebarkan kesyirikan dan kejelekannya pun semakin parah. Ini semakna dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min hatta talqau rabbakum." Tidaklah datang kepada kalian satu zaman kecuali yang setelahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya sampai kalian berjumpa dengan Rob kalian. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah la taqumus saah illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terhadap orang-orang yang paling jelek. Jadi ini keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masa semakin berlalu maka makin banyak orang-orang yang berbuat kejelekan demikian pula kesyirikan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala juga semakin parah. Baik. Oleh karena itu jamaah sekalian, orang yang meremehkan dakwah tauhid yang meremehkan kesyirikan menunjukkan dia tidak memahami tauhid dengan benar dia perlu mempelajari tauhid dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan para ulama ahlu sunnati wal jamaah. Kalau kita mengerti kenyataan ini, belum lagi kita hubungkan dengan bahaya kesyirikan dan pentingnya tauhid. Serta kita memahami kenyataan ini, tentunya kita tidak mungkin meremehkan tauhid atau meremehkan kesyirikan. Oleh karena itu, selamanya dakwah tauhid dan memberantas kesyirikan harus selalu menjadi prioritas utama. Inilah dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari awal sampai akhir senantiasa mengingatkan bahaya kesyirikan, senantiasa mengajarkan tauhid kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka ulama telah menjelaskan barang siapa yang tidak memperhatikan dakwah tauhid dengan semestinya atau meremehkan dakwah tauhid atau lebih memprioritaskan dakwah dalam bentuk yang lainnya apalagi yang sudah jelas-jelas menyimpang maka dia telah salah jalan dia telah menyelisihi jalan dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalam walhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' insyaallah taala kita berikutnya kita akan membahas kitab Nawakidul Islam masih dalam silsilah Rasail asy syeikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala rahmatan wasiah. Sampai sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Tafadhol. Silakan. அஸ்லாம் வரமத்துல வரைக்கும் Yang pertama, bagaimana kita mengajak atau mendakwahi orang tua kita yang melakukan kebidahan yang menjurus kepada kesyirikan tersebut, yaitu bid'ah melakukan wisata religi, mengunjungi kuburan para wali. Ya. Secara umum, yang namanya dakwah tonggak utamanya ada dua ikhlas dan ilmu. Ikhlas dan ilmu. Ikhlaskan niat kita karena Allah, maka ini adalah sebab Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Dakwah itu adalah ibadah, mesti diniatkan ikhlas karena Allah. Yang kedua, yang sangat penting sekali dalam dakwah adalah ilmu. Semakin kita dalam memahami ilmu, semakin mudah kita mendakwahi orang tua kita. Dan dikatakan para ulama, Ilmu yang dimaksudkan di sini mencakup tiga macam ilmu, yaitu ilmu tentang apa yang akan kita ajarkan dalam hal ini ilmu tauhid. Yang kedua ilmu tentang cara menyampaikan. Yang ketiga ilmu tentang cara keadaan orang yang kita sampaikan dakwah. Ini tiga macam ilmu. Iya. Jadi semakin dalam kita mendalami ilmu ini, semakin mudahlah kita berdakwah semakin mudahlah kita berdakwah. Iya. Jadi saya hanya bisa menasihatkan kepada al-akh untuk lebih semangat lagi belajar. Lebih semangat lagi menuntut ilmu. Apalagi ilmu tauhid. Paling minimalnya seseorang itu bisa kita katakan paling minimalnya dia siap, betul-betul siap matang untuk mendakwahkan tauhid, dia sudah hafal kitab tauhid. Bukan sekedar belajar tapi hafal. Ya. Paling tidak hafal secara makna. Walaupun tidak hafal secara apa namanya? persis. Hafal secara makna. Ya. Ini paling minimalnya. Karena terkadang kita berhadapan dengan syubhat. Kalau kita tidak punya kekuatan ilmu, malah bisa jadi kita yang kena syubhat. Ini yang bahaya. Ya. Orang orang yang yang melakukan berbagai macam kesyirikan dan bid'ah itu punya banyak syubhat. Kalau kita nggak punya kematangan ilmu tauhid, malah kita yang khawatirnya terkena syubhat. Dan ketika kita tidak bisa mematahkan syubhatnya, dia tambah yakin akan kebenarannya. Ya. Jadi ini paling tidak harus lebih giat lagi belajar, terutama menamatkan kitab-kitab dasar dalam permasalahan tauhid. Salah satu usul kitab tauhid, al-qawaidul arba, nawakidul Islam, kashf syubhat dan yang lainnya. Iya. Ini yang harus disiapkan terlebih dahulu. Iya. Baik. Makanya termasuk yang antum katakan tadi apa syubhat mereka? Katanya di sana cuma untuk berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Ini termasuk permasalahan yang dibahas oleh Syekh rahimahullahu taala dalam satu bab khusus dalam kitab tauhid. Iya. Yang beliau beri judul, yang beliau beri judul bab at-taghlid fi man 'abada Allah inda qabri rajulin saleh fakaifa idza abadahu ya, judulnya saya sudah seperti itu ya bab sikap keras atau celaan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sekitar kuburan orang soleh maka bagaimana lagi kalau dia menyembah orang soleh tersebut ya boleh sebutkan di situ dalil-dalil larangan beribadah kepada Allah di kuburan itu banyak sekali dalilnya dalam riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim. Keras sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di antaranya beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Dalam syarah-syarah para ulama dijelaskan larangan ini mencakup membangun tempat ibadah di situ atau mengubur seseorang di masjid ataupun beribadah di situ tanpa membangun masjid. Itu tercakup dalam larangan tersebut. Nah, ini yang harus dijelaskan untuk apa namanya? mematahkan syubhat tersebut. Jadi tetap saja terlarang. Termasuk kategori bid'ah, bahkan termasuk kategori syirik kecil. Karena dikatakan para ulama Syirik kecil itu adalah kullu dzari'atin ila asyirkil akbar. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, maka itu termasuk kategori syirik kecil. Itu sudah jelas-jelas pintu kesyirikan. Bahkan bisa dikatakan pintu kesyirikan terbesar beribadah di kuburan. Yang pertama kali menjerumuskan kaum Nabi Nuh. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala ghairu wahidin minas salaf lamma matu akafu ala kuburihim thumma tala alaihimul amadu fa'abaduhum tatkala orang-orang saleh dari kaum Nabi Nuh itu meninggal dunia mereka kemudian beriktikaf di kubur-kubur mereka itikaf maksudnya apa berdiam diri untuk ibadah ibadahnya kepada Allah sampai kata beliau berlalu masa yang sangat panjang Bahkan berlalunya itu maksudnya mereka yang beribadah tadi ini semuanya sudah mati semua. Lanjut generasi berikutnya melanjutkan perbuatan mereka, merekalah yang menyembah penghuni kubur tersebut. Itu sejarah kesyirikan pertama kali. Karena peribadahan di kuburan. Iya. Dan itu termasuk bab-bab awal dalam kitab tauhid dijelaskan. Iya. Ini seorang ahlu sunnah paling tidak minimal dalam perkara tauhid selesaikan kitab tauhid. Ya, kalau seorang penuntut ilmu, talib lipia harus hafal matan kitab tauhid. Ya. Nah ini. Jadi ini yang pertama. Mesti siap di dalam berdakwah. Ya. Makanya al ah harus lebih semangat lagi belajar menuntut ilmu. Semoga dengan itu bisa lebih memahamkan orang tuanya. Kemudian yang berikutnya bisa kita menggunakan metode-metode selama itu tidak bertentangan dengan syariat, gunakan metode-metode yang baik. Mungkin melalui siaran-siaran televisi atau radio, ya kan? Ajak orang tua untuk menonton atau mendengarkan siaran tauhid atau membelikan buku. Ya, kadang kalau kita jelaskan sendiri penjelasannya nggak memuaskan, ya. Atau orang tua menganggap apa namanya anak ingusan sudah mau menggurui. Tapi kalau kita berikan sebuah buku, dia baca dalam keadaan tenang, dia merenung, insya Allah itu lebih baik. Atau aja ke majelis ilmu, itu juga bagus. Aja ke majelis ilmu, belajar tauhid, belajar sunnah, supaya mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Iya. Demikian pula para ulama senantiasa menasihatkan kita untuk berakhlak mulia dan memberikan hadiah-hadiah, bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang kita dakwahi agar lebih melembutkan hati mereka untuk menerima kebenaran. Apalagi orang tua kita. Ya, apalagi orang tua kita sendiri dan itu termasuk sebesar-besar bakti seorang anak kepada orang tua. Ya. Inilah bakti para sahabat kepada orang tua mereka di antaranya dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengajak orang tuanya untuk masuk Islam dan beliau sangat senang sekali ketika sebelum orang tuanya masuk Islam beliau senantiasa bersedih sampai beliau pernah satu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis karena ibunya belum juga mau masuk Islam sudah beliau usahakan terus-menerus mendakwahi ibunya belum juga mau masuk Islam. Ini sekelas sahabat. Ternyata enggak langsung seketika itu juga ibunya masuk Islam. Jadi butuh kesabaran, butuh kelembutan. Maka beliau pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, minta didoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan ibunya Abu Hurairah supaya masuk Islam. Subhanallah Allah memberikan hidayah Seketika itu juga Abu Hurairah pulang ke rumah, dia dapati ibunya sedang berwudu, ingin sholat, sudah masuk Islam. Ya. Abu Hurairah kembali lagi kepada Rasulullah SAW menangis lagi, tapi menangis dalam keadaan senang, gembira karena ibunya sudah masuk Islam. Minta lagi didoakan. Dan Nabi SAW mendoakan agar kaum mukminin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Ini hadis sahih dalam riwayat Bukhari. Rasulullah SAW alaihi wasallam mendoakan agar kaum mukminin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Makanya dari hadis ini para ulama mengkafirkan Rafidah yang membenci Abu Hurairah. Ya. Karena Rasulullah SAW telah mendoakan agar seluruh kaum mukminin mencintai Abu Hurairah dan ibunya. Ya, Jadi di samping kita usaha, kita juga mendoakan dan minta didoakan dari orang-orang baik, orang-orang saleh, Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Baik. Yang kedua tentang apa tadi? Oh iya. Iya. Kurang lebih sama kurang lebih sama mendakwahi sahabat-sahabat kita dan orang tua kita dengan ilmu dan ikhlas dan dengan pendekatan-pendekatan yang tidak bertentangan dengan syariat kurang lebih sama adapun usaha kita mengamalkan sunnah maka harus kita mengamalkan dengan penuh keyakinan dan dengan apa namanya semangat tidak merasa lemah, tidak pula merasa minder. Itu termasuk yang akan membantu kita dalam berdakwah. Ya, di tengah-tengah teman-teman kita di kantor misalkan yang banyak masih berpakaian jahiliyah. Kita jangan minder, menampakkan pakaian yang sesuai sunnah. Ya. Atau penampilan yang sesuai sunnah. Berjenggot, celana di atas mata kaki. Jangan minder, harus ditampakkan. Justru dalam kondisi seperti ini harus lebih semangat. Kenapa? Karena kalau dia tidak semangat, dia tidak punya kekuatan untuk menampakkan sunnah, maka tidak lama dia akan terjerumus dalam kehidupan jahiliyah mereka. Ini bahaya. Kalau seseorang di lingkungan seperti ini, walaupun yang terbaik menyelamatkan diri keluar dari lingkungan tersebut, tapi misalkan kalau belum memungkinkan terlanjur masuk ke situ ke dunia kerja misalkan ibaratnya pemain bola dia harus menyerang. Itulah mungkin sebaik-baik pertahanan. Harus berdakwah dan menampakkan syiar Islam atau syiar sunnah. Ya. Karena kalau dia berdakwah dan dia tampakkan syiar-syiar Islami, orang mau ngajaknya melakukan dosa itu jadi segan. Jadi segan. Iya. Jadi lebih sulit mereka mengajaknya. Tapi kalau dia nampak minder kemudian ikut-ikutan dengan gaya mereka atau cara pergaulan mereka, tidak lama dia akan terjerumus seperti mereka. Iya, ini bahayanya. Kemudian juga berusaha ya seperti tadi, sama saja kita berdakwah kepada mereka dan juga mengadakan majelis-majelis ilmu. Ya. berkali demikian wallahu a'lam. a'lam. Apaan kurang kedengaran. lagi? Kesurupan. Bukan jin Naruto. Bukan ya? Jadi uh, akhirnya yang melakukan ini banyak hal-hal yang aneh dari kita seperti dalam makanan atau arah Akhirnya dengan berbagai macam obat di sehingga bisa menenangkan orang lainnya Terakhir sekarang itu dukun yang ini katanya eh, bahwa orang ini pernah mengganggu jin di sebelah sini bahwa katanya kamu tidak ini dibunuh ada eh, bangsa jin seperti itu. Nah untuk mengadakan perdamaian itu harus diserahkan dua ekor ayam, satu hitam, satu yang putih. Nah itu untuk perdamaiannya. Itu dia yang sakit ini sembuh. Nah, sehingga uh, kepala sukunya uh, eh, saya orang Batak kemudian kepala sukunya orang Batak ini pergi ke tempat itu dengan membakar dokumennya. Salah satunya waktu itu saya itu juga sebelum saya di Jakarta. Saya ngasih eh, uh, cara itu dibakar setelah itu dipanggil kepala jinnya ini mendapatkan perdamaian. Nah setelah itu saya ini dilepas tetapi pulang karena posisinya di dekat lapangan bola eh, ayam itu keluar oleh teman-teman yang lainnya ayam itu ditangkap dan itu dimakan jadi pertanyaan saya yang pertama itu uh, yang tadi mengadakan perdamaian itu masuk kepada bab mana tentang kesulitannya kemudian hukum uh, memakan pembunuhan yang di yang dipersembahkan bukan itu Allah dan yang terakhir yang terakhir ini

Perdamaian yang mereka lakukan itu adalah dalam bentuk pendekatan diri kepada jin itu. Dalam bentuk takarrub. Memberikan persembahan sesajen. Ya. Memberikan persembahan sesajen. Maka ini termasuk kategori kesyirikan. Karena ada bentuk takarrub kepada jin tersebut. Ya. Itu yang pertama. Atau paling tidak ini adalah sarana terbesar yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, tapi tidak diragukan lagi adanya takarrub pendekatan diri kepada para jin itu itu termasuk kategori kesyirikan. Ya. Kemudian yang kedua tentang memakan sembelihan mereka tadi ya. ya. Pertama kalau itu sudah disembeli maka itu jelas apa namanya? Uh, termasuk sembelihan yang haram. Wa ma uhilla li Diharamkan kamu memakan apa yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. ya Itu kalau sudah disembeli. Permasalahannya tadi antum bilang belum disembeli. Iya. Iya. Hmm. Iya. Iya. Kalau dari segi hukumnya ya itu sudah bukan milik orang ya, dia sudah lepas. Ya. Uh, Syekh Ibnu Bas rahimahullah menyebutkan di catatan kaki Fathul Majid dalam taklim beliau pada Fathul Majid bahwasanya mengambil harta yang dipersembahkan kepada berhala itu dibolehkan. Karena Rasulullah SAW pernah mengambil harta yang dipersembahkan kepada berhala untuk membayarkan hutangnya uh, Abu Mas'ud. Kalau saya tidak salah nama sahabat itu Abu Mas'ud Al-Thaqafi. Iya. Nanti Anda bisa rujuk pada ta'liq Syekh Ibn Bas terhadap kitab Fathul Majid. Iya. Jadi hal itu dibolehkan karena itu belum berupa sembelihan. Hal itu belum berupa sembelihan. Iya. Hanya saja sebagian ulama melarang melihat dari sisi uh, menutup pintu jangan sampai menjerumuskan kepada kesyirikan. Ya. Melihat dari sisi itu. Ya, tapi pada asalnya kalau hal itu tidak mengkhawatirkan menjerumuskan mereka dalam kesyirikan, maka tidak apa-apa insyaallah. Ya, tidak apa-apa karena dia bukan sembelihan. Ya, jadi makanan-makanan lain seperti kue-kue atau hewan yang belum disembeli, maka tidak masalah insyaallah diambil daripada sia-sia. Iya. Atau mungkin mereka punya tujuan bagus. Mau membatalkan atau menggagalkan iya kan preman mau menggagalkan kesyirikan misalkan kan bagus ya. mereka ambil ayam tersebut supaya tidak terjadi kesyirikan itu kalau seperti itu malah lebih bagus ya. jadi insya Allah tidak mengapa nanti anda bisa cek di ta'liq Syekh Ibn Bas rahimahullah terhadap Fatul Majid baik wallahu a'lam Silakan. Silakan. Yang ketiga tentang apa tadi? Maksudnya antum tanyakan hukum bunuh dirinya. dia tidak berdosa karena kan dia hilang ingatan. Ya, dia gila, ya kan? Dia nggak berdosa. Rufi al qalam an Min al majnun, anil majnun, hatta yathiq, ya kan? Dia tidak ada dosa atasnya dan dia diperlakukan seperti kaum muslimin. Ya. Kalau asalnya dia muslim, diperlakukan seperti mayit kaum muslimin. Ya. أو من عن المجنون حتى يعقل Berarti antum penunggu di situ. Hmm. Jadi pertanyaannya bisa nggak dialog dengan jin begitu? mungkin, kan banyak hadisnya. Banyak hadisnya kan? Ya. Seperti yang kita ceritakan tadi, jin-jin yang menakut-nakuti kaum musyrikin, ya, mereka memunculkan suara aneh, buat penampakan, bikin tempat itu jadi angker. Itu kerjanya jin semua. ya. Banyak hadisnya. Suara-suara jin ada terdengar suaranya, banyak kisah-kisah para ulama Ada terdengar Suaranya Tidak terlihat orangnya Ya Bahkan ada riwayat yang unik Seorang ulama salaf Didatangi oleh jin Bersuara Tidak Kelihatan orangnya Tidak kelihatan jinnya Kemudian ditanyakan kepadanya Kamu senang makan apa? Senang makan nasi Dikasih nasi dan beliau menyaksikan nasi itu bergerak. Dimakan tapi nggak kelihatan jinnya. Kemudian beliau tanyakan, "Siapa jin yang paling jelek?" Katanya orang jinnya jin Syiah. Ya. Jin yang berpemahaman Syiah. Jin Ahlul Bid'ah Syiah. Ini jin kelompok jin jenis jin yang paling jelek. Ya. Itu pengakuan jin tersebut. Jadi mungkin saja kita berbicara langsung dengan jin. Demikian pula hadis tentang apa? Tentang pencurian berita dari langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan para jin itu bersaf-saf sampai ke satu tempat di bawah langit untuk mencuri berita dari para malaikat. Lalu berita itu dibisikkan kepada yang ada di bawahnya, kemudian terus sampai pada jin yang paling bawah, dialah yang bertugas menyampaikan kepada dukun. Ya. Jadi mereka ada komunikasi antara jin dan dukun. Ya. Tetapi umumnya para ulama memerintahkan kita untuk menutup pintu-pintu ini. Artinya ada komunikasi dengan jin apalagi sampai meminta pertolongan mereka ini hendaklah ditutup demi apa namanya menutup pintu-pintu kesyirikan ya apalagi bagi orang-orang jahil orang-orang bodoh kalau pintu ini dibuka ini berbahaya ya jadi mungkin saja kita berbicara dengan jin baik ketika dia kesurupan atau secara langsung tanpa kelihatan siapapun ya wallahu alam Padahal. Gimana? Enggak, enggak perlu. Enggak perlu. Ya, itu bukan haknya di situ. Ya, kecuali antum yakin rumahnya ya, <laughs> harus minta izin dulu masuk rumah. Ya, enggak perlu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan" Barang siapa yang datang di satu tempat Tempat mana saja Ini bersifat umum Kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurruhu syai' hatta yartahila min manzilihi dzalik. Siapa yang membaca doa tersebut tidak ada yang membahayakannya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Iya. Ini tidak perlu ditaati. Bahkan menaati, menaatinya itu juga bisa menjadi pintu kesyirikan. Iya. Nanti kalau antum taat, kemudian orang-orang jadi pada takut ke situ. Kemudian kalau misalkan terjadi orang ke situ lalu diganggu oleh jin, nanti dia lagi minta sesuatu lagi. Ya. Jadi kalau kita taati dia minta terus, minta terus. Tujuannya adalah agar kita menyekutukan Allah. Ya. Makanya dia sering minta kita sesajen atau menyembeli hewan, itulah tujuannya yang paling tinggi. Jadi jangan dituruti. Jangan dituruti. Iya. Tawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Kalau itu tempat umum, tidak ada hak bagi dia. Nggak ada hak bagi dia untuk mengganggu manusia di situ. Ya. Wallahu a'lam. Ya itu tempat umum. Gitu. Ya. Ya kita nggak tahu. Ada tempat-tempat tinggal jin, tapi kita nggak tahu kan? Nggak bisa kita katakan ini tempat khusus jin. Ya, nggak bisa kita katakan. Fadlahik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Tempat yang memiliki berkah. Contohnya masjid. Masjid adalah tempat yang Allah tetapkan memiliki keberkahan. Demikian pula tanah haram Makkah dan Madinah. Iya. Atau Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Ini berkahnya lebih besar, lebih banyak. Allah tetapkan memiliki keberkahan. Ini contoh. Ini dari segi tempat atau dari segi waktu. Allah tetapkan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan waktu-waktu yang lain. Nah, jadi pertama harus ada dalil yang menunjukkan tempat itu memiliki berkah atau waktu itu memiliki keberkahan. Kemudian yang kedua, harus juga ada dalil tentang cara mendapatkan berkahnya. Masjidil Haram atau Masjid Nabawi atau masjid secara, secara umum adalah tempat yang Allah berkahi. Tetapi untuk mencari berkah padanya juga harus dengan cara yang sesuai dalil. Cara yang sesuai dalil. Iya. Bukan kita datang ke Ka'bah misalkan kemudian menggunting kiswah Ka'bah untuk mencari berkah, itu cara yang tidak sesuai dalil. Tetapi lakukan sholat di situ. Itu caranya mencari berkah di situ. Lakukan sholat di situ, baca Al-Quran di situ, menuntut ilmu, melakukan amal-amal soleh. Itu maknanya. Iya. Tetapi kuburan tertentu tidak ada dalilnya memiliki berkah secara khusus. Layaknya sebuah masjid misalkan Ya. Masjid secara umum memiliki berkah dan secara khusus Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Ya, Jadi itu contoh tempat yang Allah tetapkan padanya ada keberkahan. Ya, Dan juga harus dengan cara mencari berkah yang disyariatkan. Ya, Apa keberkahan? Masjid Nabawi Solat di situ seperti seribu solat di masjid yang lain. Jadi caranya solat, bukan kita gosok-gosok dindingnya misalkan, lalu gosok di pakaian kita. Bukan seperti itu caranya. Ya, caranya dengan solat untuk mencari keberkahan di masjid Nabawi. Ya, wallahu alam. Itu aja deh. Itu tidak ada dalilnya sisanya Pak Kiai misalkan. Ya. Untung Pak Kiai nggak sakit TBC. Dikatakan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah tidak ada seorang manusia bekas, tidak ada bekas seorang manusia pun yang Allah tetapkan padanya ada keberkahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengecualian. Beliau berdalil dengan hadis para sahabat berebutan air sisa wuduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini menunjukkan apa namanya bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandung keberkahan. Iya. Dan hadis-hadis yang semakna dengan itu. Tetapi para sahabat tidak ada yang berebutan atau tabi'in. Tidak ada yang berebutan bekasnya Abu Bakar tidak pula Umar, tidak pula Utsman, tidak pula Ali. Padahal mereka sudah dijamin masuk surga. Ya. Jadi itu hanya khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas minum siapapun tidak ada yang mengandung keberkahan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, wallahu alam. Hmm. Baik, mungkin kita cukupkan dulu.